Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Semua orang sudah tahu bagaimana keburukan dari khamar ini. Khamar adalah segala macam bentuk minuman keras yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan fungsi akal. Islam sebagai agama yang menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana kata Nabi saw. Alaihi Wasallam, Inna bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk purnakan akhlak-akhlak yang saleh, akhlak-akhlak yang mulia. Juga ya tidak melewatkan perkara ini ya, termasuk salah satu di antara perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Bahkan Islam telah menetapkan hukum hudud ya atas pelakunya pembahasan tentang khamar ini tentunya uh, bukan hanya ber, kita berbicara tentang haramnya khamar tersebut ya, tapi juga kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Ya, mulai dari pengharaman khamar, kemudian hukum terhadap orang yang minum khamar, kemudian larangan penggunaan khamar untuk pengobatan, kemudian hal-hal yang diserupakan hukumnya dengan khamar yaitu juga akan nanti membicarakan tentang e, narkoba ya narkotika dan obat-obat psikotropika ya bahwa e, pengharamannya sama dengan pengharaman khamar dan juga hukum terhadap orang-orang yang menggunakannya menggunakannya tapi juga membantu pengedarannya membantu pengedarannya Itulah beberapa poin-poin yang akan kita bahas di dalam masalah ini, di dalam eh, yang ke-19 ini, yaitu tentang pengharaman khamar. Kita mulai pembahasannya ya dari uh, dalil syar'i yang berbicara tentang pengharaman khamar. Ya, kita tahu bahwasanya di dalam Islam khamar itu diharamkan tidak secara langsung. Subhanahu wa taala ya e, pertama kali melarang kaum muslimin mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Ya, mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya barulah menurunkan larangan mutlak minum khamar tersebut. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamr berjudi berkurban untuk berhala mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk setan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddukum wa yasuddu wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Ini adalah ayat yang terakhir turun berkaitan dengan pengharaman khamar, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarangnya secara mutlak. Di dalam riwayat-riwayat yang ada itu sangat banyak sekali ya pengharaman tentang khamr ini dan juga kecaman ya e, juga e, kita katakan e, perintah untuk meninggalkannya ya dan celaan terhadap para pelakunya dan larangan untuk saling tolong menolong di dalam e, memasarkan khamr ya demikian di antaranya adalah e, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fi fil akhir." Barang siapa minum khamar semasa di dunia dan belum sempat bertobat, maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Kullu muskirin khamrun." wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah setiap yang itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram barang siapa minum khamr di dunia kemudian mati sedang ia pecandu khamr dan tidak sempat bertaubat maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Ya, ia tidak akan meminum uh, khamr itu nanti di akhirat. Demikian juga diwetkan dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang ya dari e, Jaisan yaitu negeri salah satu tempat di negeri Yaman lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum atau hukum minuman dari jagung yang sering mereka minum di negeri mereka. Minum, minuman tersebut bernama mirs. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah minuman itu memabukkan? Laki-laki itu menjawab, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin haramun, inna ala Allahi azza wa jalla ahdan Iya, lima yashrabul eh, al-muskir ay yuskiyahu min tinatil khabal. Setiap ah, ketika mereka bertanya tentang minuman mereka yaitu al, yang, yang disebut mirs Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apakah minuman itu memabukkan? Ini merupakan illah mansusah yang menunjukkan bahwa pengharaman khamar itu ilahnya adalah karena dia barang yang memabukkan. Maka laki-laki itu menjawab, iya, memabukkan. Maka Nabi mengatakan, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa orang yang minum minuman memabukkan akan diberi minuman yaitu tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah, wa matinatul khabal. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haraku ahli nar au usaratu ahli nar." Ya, tinatul khabal itu adalah keringat penghuni neraka. Air kotoran penghuni neraka. Jadi dalam hadis uh, dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu, ya, baik minuman maupun masuk ke dalamnya makanan dan apapun bentuknya, ya, maka hukumnya adalah haram. Maka dia disebut sebagai khomer yang memabukkan. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sobahan. Barang siapa minum khamar, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaih. Namun jika ia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wa in fa in ada walam fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Jika ia mengulanginya lagi, dia minum khamar lagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taballahu alaih. Namun jika dia kembali bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Fa in ada, jika dia ulangi lagi, lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina subahan. Allah tidak akan kembali tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. In taballahu alaih. Namun jika kemudian dia taubat kembali, Allah akan menerima taubatnya. Ta'ada rabi'ata lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Jika untuk keempat kalinya dia mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba lam yatubillahu alaih. Jika ia bertobat maka Allah tidak lagi menerima taubatnya wasaqahu min nahril khabal dan Allah akan memberinya minuman dari sungai Al-Khabal. Ya, sungai Al-Khabal. Maka ditanyakan, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Apa yang dimaksud dengan sungai Al-Khabal? Maka beliau menjawab, sungai yang berasal dari nanah penghuni neraka. Yang berasal dari nanah penghuni neraka. Ya, ini adalah timpal bagi orang-orang yang minum khamar. Ya mereka menikmati khamar itu di dunia dalam bentuk minuman. Yang mereka merasakan kelezatan dari minuman itu di dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman al-jaza min jinsil amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman berupa nanah penghuni neraka kepadanya dan menghalangi khamar pada hari kiamat nanti yaitu dia tidak mencicipi khamar lagi di nah, di ya, di akhirat nanti. Padahal salah satu ya sungai di dalam sorga itu ada sungai yang airnya itu khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya ya nah demikian tapi ini terhalang bagi siapa saja yang sudah uh, yang telah minum khamar di dunia nah demikian ya fiddin nah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At "Atani Jibril fakal. Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad la'an al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa, wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mubta'a wa mubta'a wa mubta'aha." wa saqiyaha Rasulullah mengatakan, Jibril telah datang kepadaku dan ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat khamar dan melaknat juga orang yang memeras khamar. Ya khamar itu terbuat dari anggur atau dari uh, buah-buahan, maka yang memeras anggur itu itu terkena juga. Ya, kemudian yang minta peras, yaitu dia pemilik anggurnya, tapi dia minta peras ya oleh kepada orang lain, dia juga kena. Ya, yang minta peras. Peminumnya, meminum khamar itu, yang mengkonsumsi khamar itu, pembawanya, yang membawa khamar itu, dan orang yang menerimanya al-mahmula ilaihi ya orang yang menerimanya yang menerima khamar itu ya kedai-kedai yang menerima khamar maka dia pemiliknya kena laknat penjualnya yang menjualkannya ya yang memasarkannya dan pembelinya yang membeli khamar itu dan yang menuangkan khamar sakiha yang ya, pelayan-pelayan bartender yang menuangkan khamar kena laknat juga Nah kemudian yang diberi minum, yang diberi minum juga kena laknat al-mustaqiha. Yang minta untuk dituangkan, yang minta untuk dituangkan, maka semua terkena laknat ya dari Subhanahu wa taala. Inna Allah qad Al khamar dan orang-orang yang telah disebutkan tadi. Ya, jadi ya berkaitan dengan khamar ini bukan hanya peminumnya saja yang ya jatuh dalam dosa besar, tapi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut juga jatuh dalam dosa besar. Ya, juga jatuh dalam dosa besar, yaitu siapa saja yang memeras uh, buahnya, yang minta diperas, ya, yang membawanya, ya, yang membawanya, kemudian yang menerimanya, distributornya sampai pengedarnya, ya, ya, kemudian penjualnya, ya, kemudian juga pembelinya, ya, kemudian yang menuangkan khamar, yang turut serta dalam uh, apa namanya di dalam uh, sirkulasi ya termasuk yang menuangkannya para bartender sebagaimana kita tadi dan yang minta dituangkan nah semua ini adalah orang-orang yang terkena laknat dari Allah karena khamar ya karena khamar jadi semua itu masuk dalam kategori dosa besar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an nah dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mudminul khamr, minul khamri, in mata alaki Allahu ka'abidi wathan." Ya, ka'abidi wathan. Pecandu khamr, ya, pecandu khamr. Jika ia meninggal, ya, in mata, jika dia mati dalam keadaan dia al khamr, dalam uh, dalam keadaan dia masih candu kepada khamar itu ya jadi orang yang mati ya dalam kondisi dia masih candu kepada khamar maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala sama seperti penyembah berhala ya ta'abidi wathan seperti penyembah berhala ya seperti penyembah berhala yaitu Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai para pelaku dosa besar yang berhak mendapatkan adab yang pedih seperti halnya para penyembah berhala yang datang dalam keadaan Allah marah kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan adab yang pedih atas pelakunya. Dan masih juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khamru ummul fawahis. Khamr itu adalah ummul fawahis, induk dari segala kejahatan, induk dari segala kekejian ya dan induk dari segala dosa besar. Al-khamru ummul fawahis wa akbarul kabair dan dosa besar yang terbesar. Ya. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Barang siapa meminumnya berarti, berarti ya sama seperti ia telah berbuat zina terhadap ibunya dan terhadap bibi-bibinya. Ya, terhadap bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, khalah dan ammahnya. Demikian yang fiddin azani Allah wa jami'an. Kita ada cerita ataupun kisah seorang abid yang eh, apa namanya yang disuruh untuk berzina dengan seorang pelacur namun dia tidak mau. Nah, kemudian ia disuruh minum khamar, maka ia minumnya, maka setelah dia minum khamar, maka dia pun eh, apa namanya berzina eh, dengan pelacur itu dan membunuh eh, orang Kedua, ya karena uh, dia dalam keadaan mabuk. Nah demikian, ya. Nah ini merupakan ya salah satu uh, kita katakan kejahatan yang besar yaitu minum khamar, ya minum khamar yang fungsi akalnya hilang. Berapa banyak ya kita katakan kekejian, kejahatan bahkan keburukan terjadi karena khamar ini dan juga terjadi karena uh, or, apa namanya benda-benda uh, benda -benda atau barang-barang yang sama kedudukannya dengan khamar ini yaitu memabukkan ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum ya seperti ya banyak sekali ya kita katakan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena pengemudinya sedang mabuk atau minum khamar ya di bawah pengaruh minuman keras hingga akhirnya terjadilah kecelakaan yang eh, menghilangkan nyawa orang lain ya seperti yang pernah terjadi ya di apa nah, di negeri ini ya pernah terjadi di uh, tol Jagorawi uh, ketika apa namanya uh, sebu uh, sebuah bus ya uh, apa namanya berjalan dari arah Jakarta dengan kencang di jalan tol Jagorawi yang tentunya mulus bersamaan dengan itu ada rombongan anggota polisi berserta keluarga yang hendak rekreasi dan tengah berhenti karena salah satu mobil perlu diisi air. Lalu entah bagaimana tiba-tiba bus mengambil mengambil uh, jalur bahu jalan dan menabrak mobil Jeep Toyota Land Cruiser yang berhenti tadi itu. Ya, maka seorang anggota Polwan yang sedang berisi berdisi eh, mobil tersebut, jeep tersebut, dan seorang ibu yaitu istri anggota polisi tewas seketika ditabrak bus tersebut. Nah, Ternyata bukan sampai di situ. Percikan api tiba eh, akibat dengan cepat menyulut bus penabrak. Akibatnya bus terbakar. Ya, bus terbakar. Nah, si sopir yang apa namanya, yang uh, sopir bus ini berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak bertanggung jawab karena ia tidak membuka pintu penumpang sehingga penumpang seluruhnya terkunci di dalam bus yang terbakar dengan cepat hingga matilah para penumpangnya. Nah, demikian Lalu ya e, ketika ditelusuri eh, eh, atau diperiksa ya ternyata apa? Ternyata sopir bus ini ya mengkonsumsi narkoba. Ya, dia mengemudi dalam keadaan e, apa namanya? mabuk, ya dalam keadaan mabuk, dalam keadaan e, tidak sadarkan diri uh, uh, apa namanya akalnya tidak berjalan dengan sempurna maka terjadilah keburukan-keburukan dan apa namanya uh, banyak kali mudarat yang timbul dari uh, hal ini ini adalah salah satu contoh ya bagaimana ya khamar ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uh, ummul fawahis ya ummul fawahis induk dari segala kekejian karena kalau orang sudah mabuk entah apa-apa dilakukannya ya dia mungkin eh, apa namanya melaknat dirinya sendiri atau bahkan mungkin melaknat Allah ya mungkin dia apa namanya berkata dengan eh, kata-kata yang kotor dan keji atau dia akan melakukan kejahatan-kejahatan atau dia bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al khamru ummul fawahis, Ya khamr itu adalah induk dari segala kekejian. Karena dengan khamr ini akal peminumnya, akal orang yang memakainya itu hilang. Tidak berfungsi, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat kita lihat orang yang mabuk, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya dan dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Ya, bisa saja dia mengganggu orang lain, dia membahayakan orang lain, dia memaki orang lain, bahkan dia memaki dirinya sendiri, ibunya sendiri, atau bahkan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan fiddin. Maka Nabi SAW menyetarakannya dia. Kalau dalam hadis yang sebelumnya, Nabi menyetarakannya dengan abidul wathan. Ya, para penyembah berhala. Maka di sini dalam hadis yang berikut ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakannya seperti orang yang telah berzina dengan ibu dan bibinya, ya dengan ibu dan bibinya. Nah demikian Ikhwanifiddin, ya e, buruknya ya apa namanya minum khamar ini dan tidak e, apa namanya dan tidak heran jika kita katakan minum, minum khamar ini berikut ya hal-hal yang berkaitan dengannya itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar yang uh, apa mendatangkan adab bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, bukan hanya di dunia. Adab uh, akibat minum khamar itu bukan hanya di dunia, ya dan juga nanti di akhirat ya kita lihat betapa menderitanya para pecandu khamar itu ya badannya mungkin kurus kering ya karena minum homer, ya kemudian juga uh, hidupnya tidak terarah. Nah, itu di dunia, ya dia dalam keadaan dongka, dalam keadaan sempit. Nah, belum lagi nanti uh, di akhirat ikhwan fillah. Taib. Dan dalam hadis yang lain ya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ma ia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Al khamru ummul khaba'is Faman syariba halam yakbalillahu minhu salatan arba'ina yauman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Khamar itu induk segala kotoran, induk dari segala ke ke ke keji. Barang siapa yang minumnya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Dan apabila ia mati sementara di dalam perutnya terdapat khamar, berarti ia mati ia mati jahiliyah. Nah demikian, mati dalam keadaan dia mengamalkan amalan jahiliyah. Karena salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah minum khamar. Minum khamar adalah tradisi mereka. Ya kita lihat ya orang jahiliyah non muslim ya kebiasaan mereka adalah minum khamar. Ya maka orang yang mati ya eh, siapa saja muslim yang mati sementara dalam perutnya ya terdapat khamar maka ia mati eh, sebagaimana halnya eh, apa namanya mati dalam keadaan dia meng, namanya melakukan ya amal-amal jahiliyah. Ya, demikian ya Khonifuddin. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan kekasihku yaitu Rasulullah SAW Khalili ya telah ber, berwasiat berpesan kepadaku ya, ya pesan yang pertama adalah jangan kamu minum khamar ya jangan kamu minum khamar la tasrabil khamar Khamar adalah kunci dari segala keburukan. Fa'inal khamar ummul khaba'ith. Karena khamar itu adalah kunci dari segala keburukan-keburukan. Demikian khonifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi eh, dalil-dalil di atas baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengharaman keras terhadap khamar ikhwan Ya pengharaman keras terhadap khamar. Ada banyak sekali eh, hal-hal yang menguatkan eh, apa namanya pengharaman ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya mengkategorikan uh, eh, khamar dan judi itu adalah najis. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan khamar dan judi itu sebagai najis. Dan dalam kata najis itu sendiri telah menunjukkan sesuatu yang buruk dan kotor. Oleh sebab itu kata ini disebutkan juga untuk berhala, ya, arijis, ya. Kata ini juga disebutkan untuk berhala yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Ya, nah demikian. Sebagaimana riwayat yang kita bacakan tadi dari Nabi, Nabi mengatakan al-khamru umul khaba'is. Ya, al-khamru umul khaba'is. Kedua, kata-kata innama di dalam ayat ya, itu menunjukkan, itu berarti ya, menunjukkan celaan yang keras terhadap Khomer. Seakan-akan beliau ingin eh, Rasulullah sallallahu eh, eh, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa tidaklah Khomer dan judi itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Ya, yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, penyebutan khamar dan judi itu disertakan dengan kata al-ansab yaitu berkurban untuk berhala dan azlam mengundi nasib dengan anak panah yang itu merupakan perbuatan penyembah-penyembah berhala ya orang-orang yang berbuat syirik khurafat oleh karena itulah ya eh, dalam menafsirkan ayat ini para ahli tafsir mencantumkan hadis mutminul khamar In mata laki Allahu ka'abidi wasan. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi ya. Uh, apabila pecandu khamar ini mati, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan penyembah berhala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamar dan judi tersebut termasuk salah satu perbuatan setan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang kita bacakan tadi surat uh, Al-Maidah ayat 90 dan 91 ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amalis syaitan ya rijsun kemudian min amalis syaitan itu termasuk perbuatan syaitan ya jadi khamar dan judi itu adalah perbuatan syaitan ya hingga dapat menimbulkan berbagai kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas bahkan perbuatan setan eh, kita katakan eh, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa Inna ma yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha Sesungguhnya syaitan setan itu ingin mengadu domba di antara kamu teruskan permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi tadi. Ya, kita bisa lihat bagaimana keburukannya jika terjadi Eh, permusuhan dan eh, apa namanya eh, kebencian di tengah-tengah manusia. Maka terjadilah peperangan, terjadilah pertumpahan darah, ya dan lain sebagainya. Akibat dari permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan oleh Homer ini, Ikhwanifiddin. Ya, nah demikian. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih setan, ya dan apa namanya perbuatan-perbuatan setan dan uh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi ya. dia cukup hanya sampai di situ saja, tapi jadikanlah dia sebagai musuh. Banyak orang yang tahu setan adalah musuh, tapi sayang dia tidak menjadikan setan sebagai musuh. Ya perintah Allah yang pertama ya menyadari bahwa setan itu adalah musuh. Ya, kita harus tahu yang adalah musuh. Kemudian yang kedua adalah kita menjadikannya sebagai musuh. Jadi kita harus bermusuhan dengan syaitan. Dan salah satu perbuatan syaitan itu adalah minum khamr, ikhwanifiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk meninggalkan khamr dan judi dengan kata-kata istanibu. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tajtanibuhu la'allakum tuflihun." Maka jauhilah dia. Ya, jauhi jauhilah khamr dan judi itu Ya karena ya e, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini merupakan ya, kata perintah yang paling kuat. Ya fajitan ibu. Ya perintah untuk menjauhi. Ya perintah untuk menjauhi. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda itu. Ya dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya ya istanibu eh, ya, tajannub ya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk menjauhinya ya bukan eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasrubuhu tidak tapi fajtanibuhu dan tidak juga mengatakan fatrukuhu tinggalkan dia bukan tapi fajtanibuhu yang mengandung makna menjauhinya jadi kita jauh dari khamar maka dari itu Nabi melarang kita duduk di maidah yaitu di makdubah atau di hidangan yang digilirkan ataupun yang di apa namanya yang diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk fajitan ibu yaitu menjauhinya, bukan hanya sekedar men, ah, hanya sekedar meninggalkannya. Jadi redaksi ayat itu bukan fatrukuhu, tapi fajitan ibuhu. Maka ada konsekuensinya, salah satu di antara konsekuensinya adalah kita dilarang satu majelis dengan orang-orang yang minum khamar, walaupun kita tidak minum khamar. Karena ayat mengatakan memerintahkan kita untuk fajitan ibu, Konsekuensinya adalah kita menjauh dari benda tersebut, ya. Ya, kata itu mengandung makna yaitu meninggalkannya sekaligus menjauhkan diri dari benda tersebut. Nah, dengan demikian orang yang meninggalkannya berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Nah demikian. Oleh karena itulah kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata istinab kecuali untuk perkara syirik. Tawagid, segala, sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala, dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas, ya meninggalkan dosa-dosa besar dan eh, dan perkataan dusta yang merupakan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal ausan wajtanibu qawla zur wajtanibu taghut ya walladzina ijtanabu taghut alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam ya jadi di dalam Al-Qur'an kata-kata istanibu istanibu ya kata-kata istinab menjauhi itu untuk perkara-perkara yang besar seperti menjauhi berhala, menjauhi persaksian palsu seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, kemudian menjauhi tauhid, ya yaitu taubat itu pengertiannya adalah orang-orang yang uh, ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu kemudian juga men, uh, menjauhi uh, kabairul ismi dosa-dosa yang besar dan perbuatan keji wal fawahish nah itulah kata-kata istinab digunakan untuk perkara-perkara tersebut ya termasuk di dalamnya ya fajtanibuhu meninggalkan khamr judi Ah, adapun judi itu nanti akan ah, kita bahas pada bab yang akan datang, ya pada dosa besar yang ke-20 insya Allah. Baik. Kemudian yang keenam, Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar dan judi akan membawanya kepada keselamatan dan kesuksesan. La'allakum kata Allah Subhanahu wa taala tuflihun. Ya, niscaya kamu akan meraih keberuntungan. Jadi keberuntungan itulah dengan menjauhi homer, ya, dengan menjauhi homer. Nah, berarti bagi yang melakukannya dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Ya, coba lihat orang yang sudah mabuk-mabuk, ya, gagal dunianya dan jelas gagal akhiratnya. Berantakan hidupnya di dunia dan lebih berantakan lagi nanti hidupnya di akhirat. Demikian ikhwan Jadi, uh, firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun ini berkonsekuensi eh, apa namanya? bahwa ya, berkonsekuensi bahwa orang yang tidak meninggalkannya ia berada di dalam kehancuran, ia berada, ia, ia tidak akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menjadikan khamar sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek yang menjurus kepada berbagai pelanggaran hukum. Ya, baik itu pelanggaran berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Ya, ini ada inilah alasan mengapa Nabi mengatakan khamr itu ummul khabais, ya induk dari segala kekotoran kejian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna yuridu syaitan ayyuqi abainakumul adaw abainakum bainakumul ada watawal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan ingin untuk menghembuskan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kamu melalui ya khamar dan main judi, melalui minum khamar dan main judi. Ya, dari situlah banyak keburukan-keburukan timbul. Ya, kerusakan-kerusakan di dunia ini ya itu banyak timbul karena ya main judi dan minum khamar, ikhwan fillah maka uh, kita katakan banyaklah terjadi pelanggaran berkaitan dengan harta, ya, main judi, uh, kalah dia mencuri, ya, timbulnya eh, kejahatan mencuri akibat dia main judi. Demikian juga coba lihat sekarang ini eh, para pencandu pecandu narkoba, ya. Mereka mencuri, ya, mereka merampas hak orang lain, ya. Kenapa? Karena sudah kecanduan narkoba. Nah, ketika dia tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, maka dia jadi dosa mencuri ini akibat dari e, memakai, e, memakai narkoba tadi atau minum khamar. Orang yang sudah ketagihan minum khamar, Ya maka ya ketika dia tidak punya uang untuk beli khamar, maka dia akan melakukan segala hal agar dia dapat me, apa namanya e, mendapatkan khamar itu. Ya karena dia sudah kecanduan. Nah namanya candu itu nggak bisa ditinggalkan. Ya ya bisa mati dia kalau dia tidak memenuhi hasratnya untuk mabuk atau untuk minum khamar. Ya sama seperti pecandu uh, tadi Ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian yang kesembilan dan kesepuluh. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa khamr dan judi itu halang dari zikrullah dan salat. Ya, Allah Subhanahu uh, uh, mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa ya, yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Dan main judi dan minum khamr itu akan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Ya, sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama Islam. Bekal dan perlengkapan seorang mukmin. Ya, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua. Ya, kemudian juga zikrullah. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati akan tenang. Ya, salat yang akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini semua tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dia ya kecanduan khamar dan kecanduan main judi. Akhirnya dia meninggalkan zikrullah dan meninggalkan sholat Ya, kita lihat ya, orang yang yang mabuk, yang minum khamar, yang teringat untuk mengerjakan sholat Yang ada di dalam otaknya adalah ya dia mendapatkan khamar berikutnya dan seterusnya. Ya, tak putus-putus ya, karena itu adalah amal setan ikhwan fiddin. Nah, ke-11 Perintah untuk menghentikan keduanya dalam bentuk pertanyaan dan disertai dengan huruf fa sababiyah. Fahal antum muntahun yaitu dalam bentuk istilah redaksinya pertanyaan, namun sebenarnya bukan pertanyaan. Ini namanya istifham ing. Ya, nah demikian Khonifuddin. Jadi mak maknanya di situ adalah larangan. Fahal antum muntahun? Ya, tidakkah kamu berhenti? Artinya apa? Berhentilah kamu. kamu. Ya, nah demikian. Kemudian yang kedua belas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Ati Allah wa Ati rasul dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Ya, di uh, uh, ayat lanjutan ayatnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayat 92 setelah itu Allah mengatakan wa Ati Allah wa Ati rasul. Artinya adalah taatilah Allah dan taatilah rasul yang telah memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar dan judi. Ya, sebagaimana kamu menjauhi Al-Ansab, berhala. Dan Azlam, dia mengundi nasib dengan anak panah. Atau lebih eh, menjauhinya satu. Dan taatilah Rasul yang telah menjelaskan kepadamu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Ya di antaranya adalah sabda beliau, kullu muskirin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar dan yang Eh, yang uh, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah demikian ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-13, firman Allah Subhanahu wa taala wahdaru. Surat Al-Maidah ayat 92 lanjutan dari ayat tersebut, wahdaru. Ya ini berhati-hatilah. Ya, awaslah kamu. Jangan sampai mendu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Ya, jangan sampai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena sesungguhnya ya tidak diharamkan kepada kalian ya kecuali apa yang mem ya kalian baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya hakikatnya semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu pasti akan membawa mudarat, membahayakan kita baik itu di dunia eh, maupun di akhirat khonifuddin. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan dari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi Rasul itu takut akan ditimpa cobaan atau fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kemudian plus peringatan dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan dari ayat itu, ya surah Al-Maidah ayat 92. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Kamu masih berpaling juga, masih minum khamr dan main judi juga, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul adalah hanya menyampaikan amanat Allah dengan nyata. Ya, jadi kalau masih bandel juga minum khamr juga, maka kewajiban Rasul itu cuma menyampaikan urusannya nanti disurah, eh, di, dipulangkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa inna 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan ya Rasul telah menyampaikan kepada kita tentang khamar bahayanya dan mudaratnya ya perintah untuk menjauhinya dan uh, larangan untuk me, me, me, meminumnya bahkan untuk saling tolong menolong di dalamnya itu semua sudah disampaikan oleh Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terang dan jelas. Maka jika kamu masih bandel juga, ya sesungguhnya ya fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Ikal balagh wa alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan dan kamilah yang bertugas untuk menghukum. Jadi hukum nanti Allah Subhanahu wa taala yang me, me, apa, menurunkan hukum orang yang masih bandel juga demikian konfiden. Ya selain ya, waliul amri nanti akan kita bahas itu berhak juga untuk menjatuhkan hukum terhadap para peminum khamar ya sebagaimana yang di, di sedikit di dalam hadis yang kita bacakan tadi konfidin. Azani jami'an. Nah demikianlah ya uh, uh, apa namanya ini masih panjang pembahasan tentang, tentang khamar ya nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan khamar juga ya dan juga dengan narkoba ya narkoba ya pengharaman narkoba dan narkoba juga termasuk salah satu dosa besar yang harus dihindari ya ah, yang harus dijauhi oleh kaum muslimin nah juga nanti akan kita singgung juga tentang rokok ya bahwa rokok ini ya eh, juga ya apa namanya eh, sama ya dengan uh, ini ya dengan narkoba ya walaupun kadarnya ringan tapi sebenarnya sama candu yang dapat ya juga apa namanya merusak manusia sama seperti khamar narkoba yang juga dapat merusak manusia ya merusak akal mereka ya merusak kesehatan mereka nah hukumnya sama yaitu sama-sama diharamkan wallahu alam bisawab nah untuk selanjutnya bagi yang ingin ya, bertanya berkaitan dengan hal ini ya silahkan nah bahas masih berlanjut pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, syukuran jazakallah khairan Barakallah fiqh pada Ustaz dan bikin khotalimana azan Pendengar Radio Ruji yang semoga Allah rahmati dan muliakan Dan pendengar radio yang lainnya yang merealisasikan kami di mana pun Anda berada Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Ali Maidani Hafizullah dari pembahasan mengenai Al-Kabair Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada Poin yang ke-19 yaitu meminum khomer. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543 dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Yang pertama, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, apabila seorang seseorang pernah minum khamar lantas ia bertaubat, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk meminum khamar di sorga nanti? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Taubat itu tajubu maqablaha. Taubah itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya jika dia ya benar-benar bertobat taubatan nasuha ya melaksanakan syarat-syarat taubat yang tiga yaitu pertama dia segera meninggalkan perbuatan itu ya segera dia tinggalkan perbuatan itu sebagaimana para sahabat ketika turun ya ayat tentang pengharaman khamar mereka melim apa, membuang ya kendi-kendi mereka ya botol-botol mereka ke jalan ya artinya mereka menjauhinya Fajitan ibu, ya benar-benar menjauhinya kedua adalah mereka menyesali ya menyesali ya dosa yang telah kita lakukan itu nadamah penyesalan ya, harus ada penyesalan dari diri kita atas dosa yang kita lakukan itu yang adalah kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ya nah dan tobat itu haruslah diiringi dengan iman dan amal saleh illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang taubat. Kemudian dia beriman dan mengerti oleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, demikian ya, masih ada kesempatan baginya untuk minum khamar di akhirat dengan catatan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu ciri orang yang bertaubat adalah dia rajin menuntut ilmu. Ya, karena dia sadar bahwasanya ya dia jatuh dalam uh, dosa hilannya karena jahil. Ya, bukan karena bodoh, karena jahil. Ya, buktinya adalah banyak orang-orang pintar juga minum khamar. Jadi bukan karena bodoh, tapi karena jahil. Nah, beda itu antara jahil dan bodoh. Nah, demikian ikhwan Ya, jahil kita. Maka untuk mengangkat kejahilan inilah dengan menuntut ilmu ikhwanifiddin. Ahazani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu tanda orang yang bertobat adalah ya dia rajin menuntut ilmu, ya mengangkat kejahilan atas dirinya. Wallahu a'lam. Ya, baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya masih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari hamba Allah eh, di Bekasi dan Abu Salman yang berada di Bogor. Ustadz Ana bekerja sebagai sopir, uh, supir di salah satu perusahaan uh, besar di negeri ini di mana Ana sering mengantarkan barang ke beberapa daerah dan di situ tercampur antara barang yang halal dan haram itu seperti homer dijual pula uh, bada, namun lebih banyak uh, barang yang halalnya apakah Ana termasuk yang berdosa telah mengantarkan barang yang di situ tercampur dengan barang haramnya Ustaz silahkan Ya, uh, sama ya, baik sedikit maupun banyak. Ya, Nabi juga telah mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa saja yang memabukkan ya, hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit. Demikian juga, ya, demikian juga eh uh, hadis Nabi yang lainnya, Nabi mengatakan kullu muskirin haram Ma'askara al-faraku minhu famil'ul kaffi minhu haram. Setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Jika satu dapat maka sepenuh telapak tangan pun juga sedikit juga haram. Demikian juga ya termasuk di dalam bab pengharaman khamar ini adalah yang memikulnya, ya, yang memikulnya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya Rasulullah Subhanahu wa taala melaknat siapa? Salah satunya adalah ahamilaha yang membawa, yang membawa khamar itu. Jadi walaupun yang dibawa khamar itu sedikit itu tetap dapat laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk ta'awun al itsmi wal wal udwan. Ta'awun al itsmi wal udwan. Eh, saling tolong menolong ya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi hendaknya ini ya, apa kita jauhi khonifuddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya barang ya tentunya ya apa namanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, mantaraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti ya dia dengan lebih baik darinya. Ya, mungkin kalau kita tinggalkan pekerjaan itu, ya kita akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang lebih selamat lagi ya, yang lebih bersih lagi. Dan Allah juga telah mengatakan ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu uh, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, Rasul juga telah mengatakan ya, Allah idha harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim tamanahu." Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Ya, Nabi juga mengat, Nabi mengatakan, Inna Allah wa rasulahu harrama al khamri Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan bisnis khamar. Ya, bisnis khamar dan narkoba. Ya, dan kita apabila masuk dalam uh, lingkaran bisnis itu atau bagian dari bisnis itu, maka jatuh ke dalam perkara yang haram. Wallahu a'lam bisawab. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dunia tidak selebar daun kelor, ya ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha ya bumi Allah ini luas kamu bisa mengam, apa namanya berjalan ataupun e, berhijrah di e, di apa namanya berpindah ya di atasnya kamu bisa cari kerjaan lain kamu bisa berusaha dengan usaha yang lain yang lebih halal wallahu alam bisawab Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543 ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Heru, Pak, di Jakarta. Pak Heru di Jakarta. Silahkan langsung pada Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz mau tanya kalau uh, lagi menyinggung tentang masalah uh, Homer ya Ustaz ya Hmm. Iya silakan pak. Uh, kalau untuk <clears throat> alkohol itu apakah termasuk dengan homer dan bagaimana dengan uh, kebanyakan minyak wangi yang dicampur dengan alkohol itu apakah bisa dipakai atau enggak Ustaz? Itu aja pak ya? Iya. Iya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, ya. Terdengar Ustaz uh, pertanyaannya? Yes diulangi di sini. Uh, iya, uh, uh, Pak Heru di Jakarta tadi bertanya mengenai alkohol, Ustaz, bagaimana dengan alkohol yang dicampurkan kepada minyak wangi? Apakah kita boleh untuk memakainya, Ustaz? Silahkan. Ya, uh, di sini harus di kalau dalam kadar yang sedikit ada dari saya bin Usaimin dan dari uh, Syalbani juga mengatakan kalau kadarnya sedikit alkohol itu pada minyak wangi ya, ya maka tidak mengapa. Ya, walaupun ada pendapat yang lainnya dari Syekh eh, apa namanya uh, Syekh Ibra, uh, uh, Syekh uh, Hussein Al Awaisyah di dalam kitab pada uh, Musuah Fiqhiyah Muasarah mengatakan ya mutlak tidak boleh walaupun kadarnya sedikit. Nah, sebagian sebagian ulama lain mengatakan kalau kadarnya sedikit itu tidak mengapa, dimakfu anhu. Ya dimaafkanlah, artinya di uh, dibolehkan ya dengan catatan tidak sampai memabukkan ya eh, aroma itu karena mabuk itu juga bisa eh, melalui dengan penciuman ya seperti orang ngelim istilahnya sampai mabuk gitu nah demikian nah alkohol yang tercampur dalam minyak wangi kalau kadarnya itu banyak dan bisa memabukkan maka hukumnya juga haram ya tapi kalau kadarnya sedikit itu tidak uh, mengapa wallahu a'lam bisawab menurut satu pendapat dari uh, para ulama ya jika kadarnya itu sedikit ya Nah demikian ini fatwa dari Syekh bin Utsaimin dan Syekh Albani dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu alam bishawab. Uh, eh, ya, mengenai karena pada ya, silakan. asalnya ya, ya uh, diharamkan itu berobat dengan khamar. Nanti akan kita bahas ini ya. Ya ada beberapa dalil yang menyebutkan diantaranya salah satunya ini ya. Ya uh, uh, dari Tariq bin Suwaid al-Ju'fi bahwasanya ia bertanya kepada Nabi tentang khamar. Maka Rasulullah pun melarangnya atau membenci apabila ia membuat khamar. Maka Sweid mengatakan, aku membawa, membuatnya hanya untuk obat. Ya, aku membuatnya hanya untuk obat. Maka Nabi mengatakan, innahu lais awa walakin nahuda Sesungguhnya khamar itu bukan obat tapi penyakit. Nah demikian. Ya kalau bisa konsumsilah atau pakailah ya obat-obatan dan uh, apa namanya demikian juga ya eh, eh, alkohol yang terdapat dia terkandung dalam obat jika sedikit itu makfu tapi amannya ikhwanifidin janganlah menggunakannya untuk uh, apa namanya untuk obat atau untuk minyak wangi dan sejenisnya wallahu alam bisawab ya dan demikian itu amannya ya jadi khamar itu uh, obat bukan tapi ya penyakit ya nah demikian bukan obat tapi penyakit nah. wallahu alam bisawab Ya, baik. Uh, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat difahami untuk penanya kita yaitu Bapak Heru di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya, dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Pak Uni di Lombok. Pak Uni, eh, mohon maaf dikecilkan dulu radio monitornya, Pak, ada feedback. Ya. Iya. Pak di Lombok ya? Ya. Iya langsung silahkan kepada Ustaz. Uh, gini Ustaz, uh, ada alkohol yang 70% tapi kita pakai pakai untuk perhiasan Ustaz. Uh, bisa nggak pakai itu? Untuk alkohol apa Pak? Untuk di uh, industri perhiasan. Iya. Bisa pakai Bagi untuk itu. itu. Sebagai apa ya. Pak katanya? Saya sebagai tukang emas Pak uh, untuk hiasan oh. itu di uh, dihiasi untuk sebagai di, iya, apa gitu? Kita celupin uh, kita kita celupin di alkoholnya. Kita pakai seperti itulah. Masnya kita celupin supaya hasilnya tuh bagus gitu. Baik. Bisa nggak pakai? Bagaimana Ustaz? Sudah so. sudah, sudah dipahami? Iya, sudah dipahami. Ah, Nah, untuk hal seperti itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa ya memakai uh, unsur alkohol atau senyawa alkohol untuk Eh, kepentingan selain untuk dijadikan minuman yang memabukkan itu tidak mengapa ya itu tidak mengapa ya seperti untuk mencuci eh, apa namanya barang eh, barang-barang supaya dia steril kan begitu ya eh, untuk emas supaya dia mengkilat ini eh, tidak mengapa wallahu alam bisawab nah karena eh, larangan ini berkaitan dengan khamar yang yang menjadi bahan minuman yang memabukkan ya atau yang dikonsumsi dimasukkan ke dalam tubuh ya baik itu melalui suntikan atau dicium ya atau dimakan atau diminum nah ini yang diharamkan ya ataupun untuk penggunaan selain itu itu tidak mengapa wallahu alam bisawab Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat ada pertanyaan yang berhubungan mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi ini yaitu dari Abdurrahman di Kali, Abu Abdurrahman di Kalibata Ustaz, bagaimana sikap kita apabila satu lembaga yang berwenang di negeri ini telah menghalalkan suatu produk yang eh, di situ diperselisihkan, nampul, namun muncul satu organisasi atau seseorang atau sekelompok orang bahwa eh, makanan tersebut eh, mengandung eh, zat yang mengharamkan. Manakah yang harus diikuti? Apakah lembaga yang telah berwenang tersebut, apakah eh, sekelompok atau organisasi tersebut? Ustaz, silahkan. Ya kurang jelas itu apa namanya masalahnya apa kan begitu ya e, makanan yang diharamkan itu bentuknya apa e, ya, eh, apakah e, itu termasuk e, makanan yang e, diharamkan Allah dan Rasulnya yang terdapat nas yang jelas di dalamnya ya atau sesuatu yang masih dikontroversikan apakah halal atau haram ya yang kembali itu kepada istihad para ulama seperti masalah kopi luwak kemarin itu atau suatu perkara yang sudah jelas misalnya babi kan gitu ya ya di, ya, ditengarai ya satu nah, satu produk makanan ada babi di dalamnya nah ini kan sudah tidak ada ya khilaf lagi bahwasanya apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasul haramkan itu harus didahulukan apabila itu terbukti maka ditinggalkan ya nah demikian ya tapi kalau masih ya, diperselisihkan tentang halal dan haramnya wallahu alam ya nah demikian maka eh, ini kembali kepada ya masalah-masalah istihadiah ataupun fatwa yang diangkat kepada para mufti ya dan uh, mungkin perlu uh, apa namanya uh, uh, pemaparan per, perkara yang lebih spesifik lagi ya tidak uh, umum seperti ya, pertanyaan tadi ya karena kalau umum ya juga demikian jawabannya ya uh, kalau perkara yang sudah jelas keharamannya maka itu tidak ada lagi uh, di sana uh, tawar menawar tidak ada ya fi maurudin nas apabila sudah ada nas yang jelas kan begitu ya tapi kalau belum ada nas yang jelas dan masih kontroversi kontroversi maka di, ini diserahkan kepada ahlu istihad dan ahlu fatwa untuk diki perkara tersebut wallahu alam bisawab Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di suatan pagi ini karena waktu yang hampir habis di antaranya pertanyaan dari Fitri yang berada di Bekasi dan Mak Marni di Jakarta Barat. Ustadz bagaimana dengan uh, rum atau jenis pe pencampur untuk membuat kue? Apakah uh, hal tersebut merupakan uh, masuk dalam jenis homer? yang uh, sering dibuat untuk uh, membuat kue. Silahkan. Apa itu? Uh, Belum jelas. Ya, di sini disebutkan rum. Rum itu apa? Uh, ya mohon maaf mungkin untuk penanya ya, ya mohon dijelaskan kembali. Uh, atau mungkin begini seperti di Medan ya ada namanya bingga Ambon yang dibuat dari uh, apa namanya tua ya uh, supaya mengembang dia itu diberi tua dan homer. Ini tentunya dilarang ya. Ini tentunya dilarang ya apa namanya menggunakan homer untuk bahan-bahan pembuat makanan. Ya, jika khamr itulah dijadikan sebagai alat untuk membuat makanan, ya maka eh jami'an ini hukumnya haram ya, ini hukumnya haram, ya tidak boleh dimakan. Nah, demikian ya, e, apa namanya? Eh, mencampurkan khamar dengan sesuatu yang lain ya mencampurkan khamar menjadikan itu sebagai ukurannya maka ini ya, tidak dibolehkan wallahu alam bisawab ya tidak uh, dibolehkan ya uh, dan apabila uh, nanti jelasannya pada pertemuan yang akan datang insya Allah berkaitan dengan masalah ini ya itu saja mungkin uh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini wallahu a'lam bishawab baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan uh, mungkin tadi pertanyaan terakhir dan Mungkin ada satu kesimpulan untuk disampaikan kepada pendengar kita Ustaz untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini silahkan Ustaz. Eh, baik, Alhamdulillah uh, Salatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Dan ikhwani fiddin azanillahu jami'an Pada pagi ini kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-19 Yaitu minum khamar ya sudah dimaklumi dan termasuk perkara yang uh, maklum minad dini bidarurah bahwa Islam Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar ya dan bahkan melaknat para peminumnya orang yang melaku, yang meminumnya dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menolak eh, menahan salat atau tidak menerima salat orang-orang yang minum khamar Allah Subhanahu wa taala menyetarakannya dengan eh, apa namanya jika dia mati dalam keadaan dia minum khamar maka Allah menyetarakannya dengan penyembah berhala menyetarakannya dengan orang yang berzina dengan ibunya dan dengan uh, bibi dan uh, dengan bibi-bibinya ya dan jika dia mati maka Allah Subhanahu wa taala ya uh, tidak akan memberikannya minuman khamar ini nanti uh, uh, di di akhirat kelak oh, di akhir kelak dia tidak akan mencuci kembali khamar tersebut jika dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat darinya dan dia mati dalam keadaan ia mati ia membawa perangai-perangai adat kebiasaan jahiliyah ya inilah ya pembahasan pertama berkaitan dengan khamar ya uh, pada pertemuan datang atau berikutnya kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan khamr lainnya ya seperti uh, haramnya uh, tolong menolong di dalam hal ini haramnya berobat ya atau menjadi obat atau uh, sebagai bahan campuran obat nah kemudian uh, haramnya uh, kita uh, menamakan khamr dengan nama yang lain dan kemudian haramnya narkoba itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lukali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.